kita ngomong kayak Yahudi itu punjernya di Jawa <laughs> Bani Israel bukan Yahudi. Nanti kayak Islam di mana-mana itu punjernya sekok NO nanti malah. Dari Jawa lagi ya. Ada cerita begini, Gus. Ada cerita NO itu jaya banget. Menang pokoknya menang terus loh, orang orang kalah ya. Jadi di waktu haji kemarin itu ada haji yang berangkat haji kemudian suratnya ketinggalan semua di jalan dia ditanyai sama polisi. Vin kok martek? Di KTP-mu. Jawab dia. Loh, anak haji, mesmukin, mungkin Aku ini haji, duduk duduk pemukim di sini. Oh, oke oke oke. Anu aja deh. Surat-surat apa saja surat saja. Eh, yang dia bawa itu kartu NO, kartu anggota <laughs> NO. Di dono, dikekek kartu anggota NO. Dibaca gini, langsung hormat itu polisnya, Hormat, kak, Maaf, maaf. Saya tidak tahu kalau Anda ini anggota PBB. Soalnya NO kalau dia baca dari balik jadi UN kan. UN kan United Nations jadi kan? Jadi menang-menangan terus sama NO itu. Islam Nusantara terus gue NO cok ya menang-menangan dong Jadi eh, kita kita kita banyak tadi yang sudah kita kan, tapi tampaknya nggak perlu pengantar lagi karena ini kalau di Iran sana sudah tingkatnya ayatullah ini ya. Loh tapi preman. Soalnya dia sudah mengundurkan jadi dari dakwah jadi preman kan. Jadi NO preman. Ini NO resmi kan di, dari jadi Islam. Ini freeman man. Enggak dinas sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya Iwan Musalin Sayyidina maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Profesor Abdul Hadi Bib Anis Dan saudaraku sekalian yang terhormat Alhamdulillah syukurillah Saya diperkenankan Allah Ta'ala Sowan di Suluk Maleman Aswan Anis Basin ini dalam rangka nderek ke Profesor Abdul Hadi. Ya. ya. Jadi apa namanya itu luar biasa. Ya, Anies ini luar biasa, bisa mendatangkan Profesor Abdul Hadi. Wah oh, ini profesor internasional. Beliau bukan hanya guru di Indonesia, di para Madinah dan mana-mana, tapi juga di Malaysia. Ini luar biasa. Cuma karena bukan orang NU, NO, jadi. <laughs> jadi ngomong sampai rodok paham rodok orang. ini eh, ini saya rasa nih itu sendirian sama ini ya Anis ini bikin poster dipasang di Facebook, di Twitter segala macam. Islam dulu, Islam kini itu. <laughs> rumangsane Islame molak-malik gitu. Islam itu orang sekarang sukanya itu nambah-nambah Islam itu Islam itu apa sih? Saya sampai mau bikin buku Prof ini. Judulnya Islam titik. Oh, Islam macam-macam ditambahi apa? ini yang jadi Islam dulu itu yang kayak apa, Islam sekarang itu kayak apa. Apa sudah berubah, apa masih tetap. Apa maksudnya ya Anis itu seperti yang dipahami profesor tadi. Jadi menenangkan sejarah Islam dulu sampai sekarang. Kalau itu ya tidak masalah. Eh, terus ada Islam Nusantara. <laughs> pada beberapa bulan yang lalu ada eh, sarasean di Den Haag, Belanda. E, temanya itu ya semacam Islam Nusantara lah. Semacam Islam Islam di Indonesia. E, saya menceritakan pada waktu itu saya bersama Martin van Brunessen dari Utrecht itu ada satu lagi Pak Dirman dari Suriname. Tiga orang Nasumber Saya menceritakan ketika saya di Amerika di Eropa menceritakan Islamnya orang Indonesia. Islamnya orang Indonesia, terutama Islam NU, Islamnya orang NU. Iya, Islamnya orang NU, Itu mereka itu seperti orang mendengarkan sesuatu yang baru dan saya cenderung dianggap get, apa namanya gedobos itu nggak ada Islam kok begini nggak ada masa Islam kok kayak begitu jadi nggak percaya apalagi ketika saya datang di kandangnya markasnya ini Islamophobia kumpul orang-orang Islam UB saya datang di sana ya keroyok orang banyak mereka bawa kitab-kitab dari Saudi Arabia tunjukkan saya ini tidak ada Islam yang seperti jamin ceritakan itu hana jamin jangan mengada-ada ini saya punya kitabnya semua nih <laughs> jadi Islam yang seperti kita laksanakan selama ini yang kemudian oleh NU NO dijadikan tema disebut nama Islam Nusantara. Ya, sebetulnya Islam kita ini lah di Indonesia ini lah singono apa jenenge halal bihalal ya, di mana anu, nggak ada itu. Di negara-negara enggak anu, ada. ya. ada haram biharam, halal biharam halal bihalal ada. silaturahmi hari raya enggak ada. Apalagi hari raya dua kali tidak ada. Wah itu Nusantara betul itu. dan tidak ada perkelahian dan itu menyenangkan kemarin itu Idul Adha dua, ya enggak? Idul Adha, Idul Adha dua. Dan itu pedagang ternak sepenangnya bukan main. ya Allah, ini Islam Nusantara berkah sekali. itu guyup dan dan mereka tidak percaya karena yang datang ke ke sana itu referensi orang barat Amerika Eropa itu referensinya ya Timur Tengah Timur Tengah jadi belum pernah mendengar ini saya itu pertanyakan pada waktu itu dalam seminar di Den Haag itu yang jawab Martin kenapa saya Islam di Indonesia itu mayoritas umat Islam di dunia. Umat Islam mayoritas. NO saja itu menurut survei yang terakhir 85 juta. Kalau ditambah Muhammadiyah jadi berapa ya? Itu berapa kali lipat penduduk Saudi Arabia? Empat kali lebih penduduk Saudi Arabia. Empat kali lebih penduduk Malaysia tapi kok suaranya nggak kedengaran. Ini yang saya pertanyakan. Kenapa? Mereka kok nggak dengar? Buktinya saya ngomong begitu, podom domblong ngape? Saya malah dianggap gitu bos. Dianggap cerita yang bukan-bukan. Nah, saya sampai bilang, ya datang aja ke Indonesia lah. Lihat aja di Indonesia. Martin yang jawab kata Martin mungkin saya bisa menjawab katanya sejak Soeharto Indonesia itu menutup diri menutup diri itu tidak ada orang di luar kenal Indonesia yang tidak ada dulu itu orang kalau pakai peci hitam saya pakai peci putih sekarang orang semua Soekarno Indonesia Soekarno Indonesia apalagi di Pakistan di Mesir saya di di Mesir itu berapa kali itu saya sudah minta kiriman peci hitam itu berkali-kali terus diminta terus sama orang Mesir itu iya pecinya itu begitu pakai itu terus langsung panggil itu kalau boleh tak minta itu ini ada barang-barang saya macam-macam ada televisi ada segala macam kalau mau gantinya itu silahkan ambil ah <laughs> gue truk brondol tak gawani kabeh <laughs> jadi kenal mah dengan Indonesia juga di Saudi Arabia di Saudi Arabia dulu itu orang Indonesia sangat-sangat dihormati kenapa kan orang Indonesia. Ulama-ulama banyak sekali. Tadi yang disebut Al-Banjari, juga Yusuf Al-Makassari, kemudian apa nama Syahyasin Al-Fadani. Banyak sekali Imam Nawawi Banten. Al-Banten itu dari Banten. Syekh Mahfud Atul Musi dari Termas. Syekh Abdul Muhaimin Al-Lasmi dari Lasem. Banyak sekali. Jadi orang-orang Saudi melihat orang Indonesia itu orang ngalim-ngalim. Jadi kalau misalnya ada departemen itu orang pertamanya orang Saudi, orang keduanya orang Indonesia. Entah dari Bugis, dari Padang, dari mana. Nanti yang kerja yang orang kedua ini. <laughs> Mereka saya ngerti ini. Sangat dihormati. Sekarang orang pakai baju batik di Saudi itu. Malu pejabat-pejabat itu nggak ada yang pakai baju batik di Saudi dilecehkan ya yang eh, TKI iya dilecehkan dilecehkan dulu sangat dihormati sekarang dilecehkan di Saudi itu jawabannya apa Martin. kita kekurangan intelektual-intelektual seperti yang saya sebutkan tadi itu. Intelektual-intelektual yang dikenal oleh luar. Kita dulu dari golongan nasionalis ada insinyur Soekarno. Satu-satunya insinyur pada waktu itu. <laughs> Gak ada insinyur lagi. Soekarno. Ada Dr. Andes Muhammad Hatta. Satu-satunya Dr. Andes saiki dokter Andes nyandung cimpret neng neng ning ke sandung sandung dokter Andes <laughs> dokter Andes <laughs> ini eh, <laughs> ini dikenal oleh luar nah sekarang persoalannya bagaimana Islam kita yang menarik ini bisa diekspor keluar itu Makanya terus NU jadikan tema itu. Waya sana dengar maksudnya, tapi entah dengar tangga. <laughs> Oh, ning muktamari sini gegeran. <laughs> Jadi yang diceritakan apa namanya pers itu yang bongsor gegeran itu. Memang pers itu juga brengsek ya. lo itu nalarnya begini pers itu dulu industri yang tidak laku kenapa karena tidak ada yang bisa ngomong wartawan dulu itu kan drosor semua sama dengan DPR DPR dulu kan misalnya setuju <laughs> ya setuju itu ada kambing datang masuk kantor men gedung parlemen me setuju wartawan semua tiarap semua nggak ada kalau ada yang berani sedikit bledel itu kasus tempo kasus apa itu banyak sekali jadi akhirnya nggak ada yang industri itu terus kemudian tiba-tiba Pak Harto lengser rajane tukang bekem wong itu <laughs> kalau pers itu ditakut-takuti segala macam kalau DPR diloloi duit aja aja aja, aja mingkem kabeh seniman tidak ada yang seniman itu Rendra ditangkap itu jadi seniman berani berani untuk seniman yang tidak seniman betulan yang nggak ketangkep seperti saya. nah, saya bikin puisi guyon gitu, guyon. Pancasila, dor gitu aja sudah. Orang nggak paham itu. eh, wah, pada waktu itu wartawan tiarap semua. Industri pers tidak laku. Tiba-tiba Soeharto lengser. Terus kayak apapun kuasanya manusia, kayak apapun keinginan mereka berkuasa seumur hidup, pasti lengser. Karena ada yang maha kuasa. Begitu lengser, zaman keterbukaan, wah, apalagi kok presiden yang nyentrik itu Gus Dur Bu Barno Kementerian Penerangan <laughs> oh sudah industri pers wah naik daun sekarang anda bayangkan wartawan oh, tiban banyak sekali wartawan yang tidak melalui proses pendidikan kewartawanan jurnalistik bermunculan karena banyaknya industri pers membutuhkan wartawan semua diambil Ibaratnya ketika zaman Pak Harto itu kita punya wartawan 100 sekarang ini bisa sampai 10 ribu. Kalau kita analogkan pesawat terbang, kita dulu punya pesawat terbang 100. Kita membutuhkan pilot 100, kopilot 100. 200 eh, tiba-tiba kita punya pesawat 2000 ini pilot sama kopilotnya diambil dari mana tukang ojek tukang ojek turun bawa pesawat gak karu-karuan ini yang terjadi jadi ya ada kayak begini tidak akan masuk koran tidak akan mengapa itu nggak payu didol. La ilaha illallah. Paling-paling dinunutno ning ngene asu aja. Kodok gratisane. La ilaha illallah, tak mau. Jadi yang ada gegernya, yang jelek, yang aneh itulah yang mesti karena memang tukang ojek mau bagaimana DPR juga begitu dari dulu itu di tangkemnya gak bisa membuka Parto lengser, gua kemaruk instruksi, instruksi, instruksi Kalau dulu setuju, setuju, setuju. Sekarang instruksi, instruksi, instruksi Aku tetap guyu aku. Potonganmu kumuh ya kan biyen kon mangili kondangan, kon mangili kondangan, berkati pangan dhewe ora kondo-kondo. Jadi tekan kono mau piye? Jadi apa namanya? Pers ini ya itulah kondisinya. Sehingga kalau kita harapkan keislaman kita yang sebetulnya dibutuhkan sekali oleh dunia sekarang ini. Sangat dibutuhkan. Islam yang model kita itu kan Islam enak gitu loh. Tidak pertentangan itu. Sementara yang sana yang sedikit itu masuk dengan hebat. Sekarang itu usum, Islam pertentangan itu usum. Nah kita yang biasa Islam biasa gayeng gini ini ada yang terpengaruh iya ya Islam kok gayeng ini gak kurang gagah ini ngono kae lho gua gagah Allahu Akbar wah itu sing top itu <laughs> kurang gagah la ilaha illallah wong Islam kok gagah gagah Islam tadi yang dikatakan profesor itu Islam itu mudah bukan kata profesor dia hanya nukil saja <laughs> anu ke sabda Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau bukan NU jadi tidak dalil dia meskipun dia tahu dalilnya itu kalau saya NU dan mantan <laughs> pejabat Rais Am <laughs> ya saya harus dalil karena kalau tidak sampai tidak percaya <laughs> dianggap podoh kalau ya di anis barang kayak gitu mayah aku ngomong. <laughs> itu ada itu riwayatnya Siti Aisyah inna dina yusrun bukan hanya adinu yusrun bukan tapi inna dina yusrun di dalam bahasa Arab itu ada fungsi-fungsinya itu tambahan-tambahan itu adinu yusrun itu agama mudah tapi kalau inna dina yusrun Sungguh agama itu mudah. Jadi ada penekanan di sana. Agama mudah banget. Tapi walayusad yusaddad dinu illa ghalaba. Tapi kalau diberat-beratkan, orang yang berat-beratkan itu yang kalah. Iku kesel dhewe, sing pertentangan iku kesel dhewe. Ngamuk-ngamuk tekan omah ndak kesel aku. <laughs> Allah wakbarku ku kebanteran. Pasti capek. Oh, oh gampang kok inatin. Itu sabda rasulnya. Sekarang sampean mau ngikuti siapa? Itu sabda rasul. Inadina Yusuf. Ingin duwe kanjeng Nabi, Gusti Allah. Lebih kecerah itu yang menyebutkan. Apa itu? Yuridullahu bikumul yusra ditambahi wala yuridu bikumul usra. Tidak berhenti yuri itu bikumul yusra, tapi ditambahi wala itu bikumul usra. Ini Gusti Allah nek kanjeng Nabi kurang. Gusti Allah ngersaake kalian semua mudah gampang. yuri lahu bikumul untuk kalian semua al yusra gampang. Gusti Allah itu menghajar, menghendaki gampang untuk sampean semua. Ditambahi itu dan Tuhan tidak menghendaki bikumul untuk kalian semua al usro sulit. Tuhan menghendaki kalian gampang, tidak menghendaki sulit. Begitu kan sudah nemen itu. Taukitnya itu ngumpul inna tadi itu, inna dina yusun. Nah sekarang kan yang mau memberat-beratkan itu dalilnya apa? ayo nah, iya, kakok ini. Ada yang di sini. masuk kasih dalil. ini aku nih dalil-dalilan. Senajan saya tidak biasa sekarang ini sudah dalil-dalil gua zaman saya permulaan jadi kiai itu. Oh, sudah, sudah lewat. Kalau yang sudah lewat itu namanya ilmu malaka Ilmu malaka Jadi kalau yang baru anyar-anyaran, apa alfiah misalnya, itu sidik-sidik mau coba di alfiah. Duh, kenapa ini kok dibuang ini? Terus dia dalil. wah khadfu ma jaizun Wah, ini gue itu, dalilnya adalah bait alfiah itu. Tapi kalau yang sudah malaka itu ada orang mengatakan jaa zaidan ah salah lu kok salah betin mana ora usah bet-betan Dalile apa ora usah dalil-dalil ning kupingku ra enak <laughs> itu malaka itu Aku <laughs> ning kene aku dalil rak pamer karo profesor. <laughs> Kalau sampean perhatikan saya tidak pernah di YouTube di mana-mana tidak pernah saya dalil. Wong wis malaka dalil bareng. Aku cerdas ya orang sithik ning Facebook ning Twitter. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Lah kaya yo iya, yo. Kaya yo iya. yo iya, ben darani ngerti. La ilaha illallah. dundul ndul potonganmu. Jadi itu dalilnya hadis sokeh itu anak Aisyah radhiyallahu anha garwane kancing Nabi sendiri yang menceritakan itu ampean cari di Bukhari ada di Muslim ada terus karek apa kowe Quran itu mau yuridu Allah yusra lagi makanya ndak ada yang sulit sampean coba tunjukkan yang sulit apa Gomo Islam sih sulit apa kok pertentangan ini apa apa sulit Bunga perintahnya saja selalu diambil beli semampumu kanji Nabi itu perintah itu tidak amal oh, dalilnya aku. oh, <laughs> tak dalil terus oh, Bolak-balik tak kok dalil terus saya. Greget aku. amal itu kumbi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau kamu kamu perintahkan sesuatu, kerjakan semampumu. Ini yang membuat kita jadi mudah. Diperintahkan itu dilaksanakan semampu kita. Enggak kok. Kalau kamu, aku perintahkan, kerjakan. se Apa? se Tepat-tepatnya, sempurna sempurna Kalau tidak bisa, tak gimana kamu. Kalau nggak enggak gitu. Semampu. Kanji Nabi juga, kalau kanji Nabi kurang, Quran. Gusti Allah berfirman, Ittaqullaha mastata'tu. Takwa itu ya semampu kita juga. Mampu kita. Adanya orang sholat Ah, tidak sholat segala macam bukan karena tidak punya sarung kadang-kadang itu alasannya macam-macam jadi jangan kamu marahi kalau orang tidak sholat jangan gitu jangan jangan dulu selidiki dulu dia itu kenapa nggak sholat mungkin karena tidak punya sarung dan mempunyai pendirian bahwa sholat itu harus sarungan ada yang berpikir, karena berpikir begitu jadi wah aku gak bisa gak ada sarung itu ada yang saya ini kawan saya sendiri. Dia itu kaya. Rumahnya tiga. Truknya empat. Selepannya empat. Mobil sedan satu, jeep satu. Ustinya cantik, pakai jilbab. Dia puasa Senin Kemis. Sudah top tiba-tiba kok dia ngomong sama saya terus saya ini kenapa ya kok kadang-kadang sumpah tidak jelas dari mana arahnya ini tahu-tahu sumpah gitu saja padahal saya main tahu sendiri saya kecukupan rumah rumah ada tiga soalnya mas istri saya juga antik saya juga puasa Senin Kemis kok masih begini ya karena dia bilang begitu saya terus saya terbak mungkin salat sampean ini yang perlu ditingkatkan mutunya. Kalau kemarin-kemarin mungkin sampean dalam sholat itu ngelamunnya 99 persen. Eh, dikurangilah, dikurangi sedikit. Saya bilang begitu, tahu-tahu dia bilang, loh kalau sholat saya memang belum melaksanakan. Ya, ilah, ilah. Saya kan kaget loh, bagaimana? Lu kok malah belum itu gimana? Sampai soal poso Senin Kemis. Ramadan selalu poso tambah Senin Kemis mulai Saya itu poso mak Ramadan tuh sampai sampai tambah Senin Kemis. Kok gak salah itu gimana? Lu kalau poso kan tinggal tidak makan. Lu kalau salat. Oh salat itu bacaan itu lah aku gak bisa. Mung saya bisanya cuma Fatihah tuh Duh, sampai ini gimana? Salat itu ya bacaannya cuma fatihah kan tok itu. Masak kiai. Sampean manggil kiai, mbok masak sih sendiri. Berarti agak kan percaya kamu ini. Kalau nggak percaya sama saya, tanyakan orang lain lah kiai-kiai yang lain. Salat itu ya bacaannya cuma fatihah tok itu. Wah. Nah, ya itu, itu saya lihat kalau orang rukuk sujud itu pakai umi-umi kok. Dia bilang gitu. Lu sampai umi-umi juga boleh katanya. lu apa yang saya umi-umi kan? Lah kok enggak sih umi-umi no? Kalau enggak ada ya jangan umi, wong yang umi-umi itu ada yang di umi umi kan kok. Jadi ada orang yang tidak sholat itu karena menyangka sholat itu sulit. Sholat itu mudah. Bacaannya fatihah. Saya bilang, kamu tidak bisa fatihah pun salah bisa. Semampumu kok. Kamu mampunya apa? Hanya Allahu Akbar. Tak. Saya tahunya cuma Allah Akbar. Karena sering lihat demo. <laughs> Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar tujuh kali. Allahu Akbar. Ya Allah Akbar takbiratul ihram, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tujuh kali. Allahu Akbar. Sami Allah belum bisa. Allahu Akbar lagi. Ya, ya antum Allahu Akbar tolak kan. ini yang ngomong kiai loh ini. <laughs> Mesti ada dalilnya. <laughs> itu nggak ada yang sulit datang. Bahkan banyak sekali perintah-perintah agama itu yang sebetulnya itu kebiasaan manusia. Jadi kewajaran manusia lah. Lalu masuk kalau ini bojone ibadah. Ibadah itu untuk ganjaran. Jadi itu padahal kebiasaan biasa itu. Kebiasaan ya bibir. Golek ganjalan paling gampang. baik dengan tetangga dapat pahala. Padahal baik tetangga itu hanya kewajaran tuh. Wong sampean itu kalau punya tamu kentekan gula sing ditatap ya tonggo. Mbak, nilai gulanya sithik, Mbak. Ana tamu aku gula kontak. Mosok gula kontak SMS dulure di Jakarta. <laughs> Kesuwen selak tamune matek. Dulur-dulur belum dengar, Tonggo sudah dengar. Gue gak tilik dulurmu ning rumah sakit. Lho kok mesti ya? Aku melok ngeterno mau. Dulur sakit informasinya dari tonggo jadi apik kalau tonggo itu sudah wajar, kewajaran manusia. Menghormati yang tua itu kewajaran manusia. Orang ngerti agama lah nggih wong mbek wong tuwa ya mesti nduk-nduk. Menyayangi anak muda itu harus kewajaran manusia. Sing tua menyayangi adiknya itu biasa. itu untuk ganjaran kalau kita ingat bahwa itu adalah perintahnya agama terus pokoknya gampangnya agama itu anggere sampean itu tetap menuso terus gampang. Lainnya terus pindah jadi boyo lah kuwi. <laughs> Dirasani kono kini apa? Buaya darat ngono. <laughs> tak boyo. Boyo yang kaboten. Kon melaksanakan perintah kan menuso. Jadi kalau manusia biasa gampang sekali. Lu kok pencengan iku apa? sing dipentenengi iwo Kok ngantek nggo pentungan, nggo pedang barang lha apa? Kowe meh lha apa kowe iku? Ini masalahnya yang sekarang terjadi adalah ini serius ini, jenggu jenggu ini. Kita itu harus kenal Gusti Allah dulu, untuk menyenangkan Gusti Allah. Kalau kita tidak kenal Gusti Allah, akan menyenangkan Gusti Allah. Itu hal-hal kita menyenangkan masih tempiling ya iso. Kita kita harus kenal Gusti Allah dulu. Kita ini banyak yang semangat beragama tapi tidak paham Gusti Allah. Ini repot ini. Terus persoalannya sampai coba sampai gali ya persoalan-persoalan yang ribut antara orang Islam dengan orang Islam itu tidak ada kaitannya belas baik Gusti Allah. Podo karo gue kira ini politisi-politisi belas kalau ada hubungannya baik rakyat. wakil rakyat bicara ngawal ngidul kalau ada yang nyangkut rakyat belas itu piye ini sama dengan bicara soal Islam kok enggak nyinggung-nyinggung Gusti Allah. Blas. Lu kamu itu berislam untuk apa sebetulnya? Beragama itu untuk apa? Beragama kalau ditanya semua orang Islam mengatakan untuk mencari ridho Allah. Itu dalam bahasa kasarnya untuk menyenangkan Allah. Saya sudah seringkali cerita ketika haji saya pernah bersama kawan dari Jakarta ini. Ini belum saya cerita ini, tak cerita ini. Ada kawan dari Jakarta itu pulang ke pondokan dari Masjidil Haram. Itu keringatnya sak jagung-jagung. Tangannya biru-biru, bajunya robek-robek. Tapi dia senang ketawa-ketawa. Gus, <laughs> berhasil Gus. Apa bilang? Saya berhasil mencium hajar aswad Gus. Wah, nanti semua saya beritahu kiatnya bagaimana. Mencium Hajar Aswad yang gampang itu. Saya belum mengatakan ya dia sudah mulai memperagakan. Tapi mulai rukun zaman tempelkan dada itu. Saya tempelkan dada saya tadi. Bana, Atina, Fidunya, Asal. Jadi tidak ada yang biasa bisa menyelundup sih tidak bisa. Karena saya pepet. Dari rukun zaman. cek Pukul hajar aswad. Eh, hajar aswad sudah melelah di depan mata. Eh, wah, ini dia yang saya idam-idamkan lama ini. Baru akan saya cium, ada orang Turki mau nyerondot sikut gelasar gitu. <laughs> Dari sini orang India juga gitu. Wih, gelasar. Oh, udah. Lho kok wong Indonesia dah melok-melok alat melok kewipat telosor. <laughs> Masya Allah Gus. Alhamdulillah wangi Gus. Hajar Aswad itu. Nah, batin hatiku ya, ya mesti ae wangi wong diminyaki. <laughs> Nah, saya bilang astagfirullah lu. Terus masuk astagfirullah. Lu sampean ini mencium hajar aswad ini untuk menyenangkan Gusti Allah atau untuk menyenangkan dirimu sendiri? Saya tanya gitu, sekejap dia pelongo-pelongo. Untuk <laughs> kaget ada pertanyaan begitu. Kamu ini yang menyenangkan Gusti Allah atau untuk menyenangkan awakmu dewi? Pelongo-pelongo. Tapi kemudian gengsinya keluar tuh. Ya tentu saja untuk menyenangkan Allah, mencari ridha Allah. Modal gitu. Ya lucu sampai ini itu. Wong mau menyenangkan Gusti Allah kok hambanya kamu sikuti itu gimana? Tidak usah Gusti Allah, kamu mau menyenangkan saya, anakku kamu sikuti, oh tak jual tas jasmu ya. Lagi pula mencium hajar aswad itu paling duel hukumnya sunnah. Nyikut itu haram. Haram. Nyikut saudara sendiri. Ini orang kapel ya tidak mau nunggu kaji kok kafir. pada kalau karo gendeng-gendeng. ini wong A itu kapel kapel, lu kapel kok iso mlebu ning Saudi piye? Mikir. <laughs> Jadi kamu itu mau menyenangkan paling tinggi ngambung ada aswat itu hukumnya sunnah. Bagaimana kamu mencari kesunahan dengan keharaman? Iku gak podo karo korupsi dinggo sedekah. <laughs> La ilaha illallah. Dia kan gak kenal Gusti Allah. Makanya kalau sampai buka kitab-kitab itu merasa dudur ikhya eh, itu mesti kawitan kewajiban kita itu adalah mengenal Gusti Allah. Kalau tidak, kalau semangat terlalu menggebu-gebu, sedangkan tidak kenal Gusti Allah, dia terus menyangka dirinya itu Gusti Allah. Man arafa nasau, arafa rabbahu. Dia tidak kenal dirinya sendiri. Bahkan tidak kenal orang. Dirinya itu manusia. Orang yang tidak kenal manusia itu mengira manusia itu dia Ini orang kayak ini orang manusia. Mana wong sing ngono kuwi? Nek ora kaya ndekne ora Ini orang yang enggak ngerti menusa. Hmm. Wono kiai ahli wiridan dimintai ijazah sama orang ya ake anu lah mualaf lah ya. Mualaf tapi yang belum jadi ustad. Ada sekarang ada mualaf yang sudah jadi ustad barang malah nah. Mbah Yai kula niki mbok dijazahi angge padang hati. Oh iya, iya. Iki ya diwaca ayat kursi iki diwaca puluh lima ya nek benar bahasa. Ini namanya meskipun kiai dia ngerti wong, nggak ngerti menusoh gitu loh. sana menusoh itu ya seperti dia. Sampai bandingkan dengan manusia yang paling manusia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, manusia tahu semua ini manusia ini tingkatannya siap sekian ini sekian. Oh ini masih PAUD, ini SMP, ini perguruan tinggi tahu semua. Karena itu kalau kita melihat hadis mau dulu kitab hadis orang dulu asbabul wurud barang ya bar bar duit endok maca Quran mau apalagi tafsir departemen agama sebenarnya <laughs> nggak ngerti asbabun usul ya bar bar ini yang makanya saya paling nggak setuju ya Quran diterjemahkan soalnya orang terus ngomong sepinter <laughs> padahal orang pinter <coughs> jadi menganggap dirinya sekarang ini meningkat. Orang menganggap semua orang kayak menuso. Kalau tidak seperti dia tidak menuso. Bahkan menganggap Gusti Allah itu ya dekne kuwi. Kalau dekne gregeten sama orang, berarti Gusti Allah iki gregeten iki. Lu semua di jahanam no, jahanam kamu. Neraka. Ini kaya kaya duwe neraka barang, ini neraka jahanam. <laughs> La ilaha illallah. Kowe sahamu piro? <laughs> Awek melak-melak menentukan orang ini di neraka ini di surga ini ya, nae. La ilaha illallah diapurmu ngono. Kowe untung diparingi Gusti Allah urip zaman saiki. Di lahirnya zaman Kanjeng Nabi, orang melok Kanjeng Nabi kowe. Enggak potonganmu itu melok Abu Jahal kowe. Oh, gak disyukur bang sama sekali. Harus kita harus kenal Gusti Allah. Kalau tidak kenal, Gusti Allah dari mana kita kenal? Kita kenal dari Rasulnya. Pelajari dulu Rasul. Gak kenal Rasulnya sisan. Lewung muni wong Islam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saben dino miso, saben petna. fitnah. Lihat ketemu pirang perkara. Wis antuk kulaane aneh ah. Kanjeng Nabi itu santun sekali. Ngelitik orang aja tidak pernah disebut nama, tidak pernah. Kok ada ya? Orang diundang saya, tapi... Ngono ya wis kosa ini. Kok udah jadi cetak no? Anis bahasin ini. Iya. Kanjeng Nabi tidak pernah begitu, tidak pernah. Kok ono wong ini? Wonge dhewe sing rumangsa yang lain tidak tahu. Kalau kita ngaku umatnya kajian Nabi Muhammad, al khairu kullu fitiba iras dalilnya aku. <laughs> al khairu kullu fitiba irasul. Ya sudah, ikut kajian Nabi kalau memang kamu betul-betul mengaku umatnya kajian Nabi. Jangan kok buk pilih sing kue seneng cok ae. si dipilih gote Serbanane ngono. Mau ahlake juga Api e karo bojo, e karo dulur, e karo tonggol. Ngurmati wong. Ini api. Nabi aneh. anjing Nabi itu bersih. Bersih. Berapa Beliau sampai mengatakan laula an ko ala umati la amal hum bisiwa indakuli sholatin. Dalil. dalil nih ya. ben belengar gue Kalau saya tidak ingin memberatkan ini, perhatikan kata-kata kanjeng Nabi yang tidak ingin memberatkan. Kalau aku tidak ingin memberatkan umatku, aku niscaya aku akan menyuruh mereka sikatan setiap mau sholat berarti sikatan itu yang biru minimal lima kali sikatan itu makanya para madah itu orang-orang yang madah memuji kancing Nabi dalam sair-sairnya itu kalau mengatakan itu kan giginya bak mutiara yang melapan gitu kan itu memang hanya orang bersih sekali. Kanjeng Nabi wangi sekali. Dan menganjurkan kita kalau kumpul-kumpul pakai wangi wangian. Kalau Jumatan ke jamaah wangian. Karena apa? Karena kumpul kawannya. Kumpul kawan banyak. Kalau mesra pakai wangi-wangian ndak mandi lagi. Ini enggak konsentrasi belas tetanggane iki iki mampu karbit iki bendire rono. Eh, ini banyak sekali tuntunan-tuntunan kajing Nabi yang prinsip-prinsip justru ditinggalkan tapi yang tidak-tidak prinsip itu dianggap prinsip banget karena kita nggak kenal Gusti Allah disangkanya Gusti Allah itu yang perlu dengan kita. Gusti Allah perlu dijengkingi, perlu disujudi. <laughs> La ilaha illallah, potonganmu. Lah jengkinganmu. <laughs> Orang muni, subhanallah Allah kamu tidak membayangkan betapa tingginya luhurnya Gusti Allah. Belas kok. Kadang-kadang tuh ngantuk-ngantuk sitel. Kita itu harus kenal Gusti Allah. Nah Gusti Allah itu tidak butuh apa-apa sama dari kamu tidak butuh apa-apa. Tidak butuh. Kita yang butuh. Tidak butuh. Jadi sampai ngapain kok ribut-ribut urusane Gusti Allah. Lho bodoh, lu lho kok gegeran. Iku bodohnya sapa? Iku bodohnya sapa? Bodohnya NU, Bodohnya Muhammadiyah, Bodohnya pemerintah. Itu bodhone Gusti Allah. Kok gegeran gue? Wah, nek bodho saiki sesuk gak sah. Eh sok saiki gak sah. lu iku. Lho iku bodohmu piye? Lha Gusti Allah iku kowe meh butuh meh ora serah ngono. Karep-karepmu wong iku butuh-butuhmu dhewe kok ngono serah. Makanya kita harus kenal kalau Gusti Allah. Dan nah, kadang-kadang itu pengajian-pengajian kono -pengajian, gak kenal Gusti Allah. no kama kolal internet mudah ngomong deh. bakola asyai google hmm. <laughs> kiblat itu sekarang agak condong ke sana wah geger kabeh bareng kamakila komputer iki mau wah sing duwe masjid-masjid itu apa pengimamane mesti bongkar ngurung ning Di tempat saya itu minta mau bongkar, Pengimaman mau dibongkar. lu ada apa. Oh, ini iya. dawu internet mana? Sak mangke ini macam Lah terus bi? Lah pengiman nggih kula niku ngaten. Lah dibongkar ngaten. lu akalmu iku ning ndi? Sejadahe mbok iringno ra kuwe. Lha La ilaha illallah. Wong bloon anu tenemenen iki la ilaha illallah. Iku kame wis gempur. Pengimaman do digempuri. Nah. Eh. Niku nek apa namanya? Kalau itu haknya Allah, pertentangan kita itu. Pertentangan. Jadi kurang ini. Saya pernah sendiri sembayang itu. Sembayang Jika dikenek nembe uang kok. Nggak boleh kena no. Ya aku maklum dia ini ngerti nih aku kiai ini. Iki nek perkara ngono, masya Allah teliti ini ragaruan aku begini insya Allah itu nulisnya jangan pakai insya Allah itu maknanya lain lalu insya Allah dul dul gue mbok ngel-ngel dhewe iku apa Gusti Allah iku gampang Gusti Allah itu ngerti dapurmu Allah itu kalau nek Gusti Allah iku wah petentengan tenang wis kudu pas Padahal Gusti Allah iku gampang kepenak. Wong ora buta ae, ora Gusti Allah ora buta. Jadi kamu sembayang angger ora niat ngelawan Gusti Allah ya sak sa isa-isamu lho. Hmm. Rada ngono Wacanan kok ngalahim. Ya yes, ben wis aku ngalahim. Wong aku pancen hono cara monggo mengko Ora abajatun hawazun. Lha ngono iku rumasamu sing ngerti aku tok. Gusti Allah. mungkin oh, Gusti Allah iso bahasa macam-macam. Mu iki ilate ilat Jawa ya. Lumayan Ramadan Ramlan. <laughs> Murtado Murtala. <laughs> Rido rilo. Piye ngono ya? Wis gak apa-apa. Oh, Itu sing gawe ilat aku kok Gusti Allah ngono tak gawe ngono. <laughs> Ben beda-beda karo wong. Wonge sing ra mudeng. Rumangsane wong kok padha kabeh ngono. Rumangsane wong iki kon padha kabeh. Iki termasuk apa warisane Pak Harto ya. Bangsa Indonesia itu warisannya Pak Harto ini yang sampai sekarang kita menjadi begini ini ya karena kehebatan Pak Harto. Pak Harto pertama mulang awak dhewe didik kita ini supaya menyenangi dunia berlebih-lebihan. Seneng duit. Seneng kaya. Tur tok didik kan Pak Harto itu metode ini Kanjeng Nabi. Metode keteladanan. Ngajak kita kaya dicontohi dia sendiri. jadi mak jelep ngono. Awake seneng dunia itu persis karo Sekabat seneng sembahyang. Nalika diajak Kanjeng Nabi, lho dicontoni Kanjeng Nabi. Selalu kamar aitu mumsoli. Wong seneng salat kabeh zaman sahabat. Kene yang ngono. Wong kon sugih dicontoni, suk pengen sugih kabeh sak Indonesia. Nomor loro seneng seragam. Mulai ana seragam macam-macam iki Zaman Pak Harto. Lu ngantek Bupati Pati sowan Kiai Sahal wadul niki sepundi Kiai Masjid Agung Pati nggih ken ngecat kuning la ya, ilaha illallah la ora omahe wong tok ini di negaranya beliau ini semua kuning semua rumah itu kuning sampai marka jalan yang biasanya putih itu kuning Edianan. Untungnya tidak sampai ada SK supaya orang tidak sikatan. Supaya seragam untuk kuning kabeh. Akhirnya apa yang terjadi? Pertama kita suka duit, suka dunia, suka materi. Itu jangan sampai bantah lah, sudah jelas. Mudin naik Nek diundang wong sugih, tahlili ping sewu Diundang wong melarat langsung Allah rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma. Las ngono ae. Amploke Makanya saya di mana-mana selalu enek eh, wani saya ini Ayo lawan dengan gerakan hidup sederhana. Orang sah zuhud, zuhud itu oh, kaduan, kaduan kadoan lawan saja dengan gerakan hidup sederhana kalau tidak insya Allah sampai kiamat kurang rong dino begini terus kiamat kurang rong dino iseng ini terus apa saja yang menjadi kesusahan rakyat itu akibat seneng dunia yang berlebih-lebihan kenapa sekarang saudara-saudara kita di sana di Sumatera di tidak anu, iso ambekan kenapa ini ulahnya wong serakah sing seneng dunia. Ada ketentuan kalau mau apa membebaskan hutan itu ada aturannya. Kesuwen nganggo aturan. Ngongkon wong bayar sak juta wis kon ngobong itu semangat ora karuan. Wong ora dibayari ae seneng ngobong-ngobong. Sing ngizini untuk amplop juga duitnya. Orang yang kaya-kaya masih korupsi. Saking senengin dunia. Senengan. Lu nek melarat nyolong ku saya bisa di mengerti aku ya, pancen melarat kok. Iki wong sugih nyolong iki lah. Sing ditolong bandane wong pekir la ilaha illallah iki bandane rakyat ora pekir kabeh engko dicolong ini itu keterlaluan banget itu gara-gara materi itu harus kita lawan dengan hidup sederhana hidup sederhana itu sehat dan insya Allah bisa menyelesaikannya saya anjurkan zuhud wah jemene sampai sing diundang Habib juga ya bisa gembor-gembor mas <laughs> zuhud. Wis gak ana stoke wong zuhud. Batullah wis kapundhut terus ana neh ana neh. Jadi gayane kaya Mbah Dullah Mbah Dullah. Ayo sama itu seder, sederhana sederhana sederhana. Jadi apa namanya? banyak masalah-masalah kita ini yang sudah bikin bingung resah rakyat umat kita jadi jangan ditambahilah mempeteng apa beragama barang jadi sulit juga eh, wis sulit ngurusi wetenge wis ngelusi rae ya. kon ngurusi ya segala macam soal akhirat juga sulit juga nah. Itu engko tambah sulit dua double itu. Saking gregetane sulit terus melayu ini timur tengah kono. Timur tengah kono kan dibayar nek mati langsung Swargo kan enak. Ning gini dibayar mati Swargo, dan ini gini gak dibayar mati lon-lon Anggur mati ini kono langsung Swargo, Ini mati lonton. Nyopet kecekel dikepuki ini, Bapak mati ini mati bapak belur. Ning kono durung karuan ning swarga. Jadi kita apa nah, beragama cara biasa itu saja biasa. Angger kita itu menjaga kemanusiaan kita, insya Allah tidak ada yang sulit. Gusti Allah perso batasnya manusia lah alah meh dalilnya aku layu <laughs> layu kalifullahu nafsan illa usaha aku nek di kau kan dalil terus ya iso ayo yang pancin kiai <laughs> jadi itu apa namanya eh, sekarang yang diharapkan dunia luar adalah bagaimana Islam model kita yang selama ini bisa mereka lihat mereka jadi ayem juga sekarang ini kekat, betul kata profesor tadi ini sekarang ini kan umat Islam sejak 11 September di Amerika itu yang gedung dua tinggi-tinggi dihancurkan itu sejak itu umat Islam justru melejit bertambah sekali di Eropa juga demikian ini di Universitas Osnabrück Jerman itu sekarang dibuka fakultas iman fakultas keimaman jadi untuk mencetak imam-imam masjid ironinya ketika di sana membutuhkan keislaman yang seperti kita ini yang oleh NU disebut Islam Nusantara itu loh Iku mau engke-engkean tok ben gaya Islam Nusantara kan ya Islami awal dewi kita yang biasa-biasa ini. Sementara ini diinginkan oleh orang-orang di luar di sini di sini sendiri. Sudah ada yang kepengen Islam yang model pertentangan itu. Ironi sekali. Oh, nasi kepencet kepengen kepengin seperti itu karena gagal. Gagal. Kira-kira iki engko nek guni orang orang masal Iku bersama Sayyidina Umar bin Khattab bersama bersama Sayyidina Umar bin Khattab untuk Allah Akbar mau pecicilan lalu dakwah kok pecicilan terus yang dijak ya Melayu kabel ini gak ngerti paham gak paham maknanya dakwah itu apa dakwah itu ngajak ngajak yang paling efektif adalah dengan diri kita saya ngomong dengan kaum muslimin di Swedia ya, di masjid saya kan saya dipakai jubah model Saudi ini di kabeh kongkong imam itu sekon pidato saya pidato sama mereka sampai enggak usah ngomong tadi di sini di sini kamu dakwah pakai badan sampean sendiri aja kamu dakwah dengan badan kamu kamu tunjukkan Islam lu lewat dirimu itu. Orang akan tertarik sendiri, akan bertanya-tanya, ini orang mana? Agamanya apa? Kok begitu rendah hati? Ini orang apa? Kok begitu santun? Ini orang apa? Agamanya apa? Kok begitu menghormat dengan orang tua? Ini orang apa? Agamanya apa? Kok dengan anak muda sayang sekali? Ini orang apa? Kok menerima tamu begitu menghormat? Itu eh, terus. Ini orang apa? Dari mana? Agamanya apa? Kok bersihnya sekali? Banyunya, baunya kok wangi sekali? Tapi kalau ini sama ini apa kan ini? <laughs> Santri itu kebar gue. Dakwah yang paling efektif adalah dalam diri kita. Ya. Ya, itu saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sesuai dengan <laughs> maksudnya Sohibul hajat apa enggak Allah alam. <laughs> saya ya begini dia ngomong ya sakarap dhewe. <laughs> itu sudah jadi prinsip hidup saya. Prinsip hidup saya itu la ilaha illallah. Tidak ada yang boleh ngereh saya, makso saya kecuali Gus Allah. Apalagi kok Anis dan lain. <laughs> Jadi itu terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya ngomong. Soalnya pejabat negeri, pejabat paling tinggi ditolak itu. Rais anai moh gitu. im gitu. gitu kan. Jadi ya teman-teman artinya bahwa yang yang yang udah jelas sebenarnya nggak perlu ada penjelasan tambahan sebenarnya. Bahwa persoalan utama kita memang cara kita menyikapi diri kita sendiri, bahwa kita manusia. Tadi sempat singgung sedikit bahwa kita cenderung seneng jadi malaikat saja. Malaikat yang nek wong liya nek gawa dhewe moh. Malaikate wong liya, jadi tukang nulis dosane wong liya, tukang dudim wong liya tapi begitu urusane dhewe, mah wedi. Oh, ora, eh, mah dadi malaikat awake dhewe. Atau malah sedikit lebih tinggi. Kepengen jadi Gusti Allah. Jadi tadi ada ada contoh kecil kalau orang baru belajar agama itu kayak orang pinter silat itu. Baru latihan silat itu. Jadi ketemu wong tantang. Ayo, latihan gelut kalau orang baru latihan silat kan gitu baru seminggu dua minggu latihan silat ketemu sapa pedetan pedeteng Wah, itu pada wong sing lagi sinau agama ketemu sapa ae dalile apa? dari apa? Tantang-tantangan gitu. gue rada suwe sithik itu kan tingkatnya kayak gitu ya. Naik sedikit sekian tahun berubah deh, tidak lagi nantang-nantang wong gitu. Kalau gitu kan kayak katakanlah dia kerumongso jadi kustialah Wah, aku yang paling hebat. Jadi ini, pertama justru orang lagi lagi baru belajar agama pertama itu pasti keperasannya dari Gusti Allah. Dudungi kabeh. Engko saya suwe latihan ya ora Gusti Allah lah mudun sithik lah. Kaya malaikat lah. nanti mau golek eleke wong tok, ora enggak jahanam-jahanam lagi. Pertama jahanam neraka kowe, kafir kowe. Engko enggak anu nek golek eleke wong dadi malaikat. Engko saya dhuwur sithik belajar agama lagi paling enggak ya ya ya ya enggak malaikat lah ya nabi lah jadi masih kan terus belajar lagi nanti baru kayak wali lah paling enggak kan gitu kan terakhir baru dia kalau sudah belajar agama malakah tadi baru dia bisa jadi manusia benar-benar jadi dirinya sendiri tidak lagi jadi malaikat atau gusti Allah atau jadi manusia yang hilang di agama dan saya kita pikir kalau dalam sejarah ini yang hilang dari agama itu selalu manusianya hilang Padahal agama itu ada untuk manusia, bukan untuk Gusti Allah. Kalau manusianya hilang, jadi robot artinya. Kita lebih baik jadi robot. Gus, puisinya kan itu dibaca di sini ya, Gus. Iya, tapi nanti jenengan ini penyair sungguhan itu sungguhan penyair. <laughs> Jadi, jadi ada penyair sungguhan dan sungguhan penyair ya. Anda eh, Anda bawa tak? Sesama penyair dilarang saring mendahului. Panjang nggak apa-apa. Asal sampai subuh juga nggak apa-apa, tapi saya dimarahi Gusmus mesti tadi. <laughs> ya dengan suara serak. Ya saya baca satu saja panjang yaitu doa ya saya tulis tahun berapa ini ya? Tahun 2003 ya. Doa. Kau adalah roh dari roh alam semesta. Kebun-kebun kami subur dan riang disebabkan curahan kasih sayangmu namun karena rumah cinta kami tinggalkan. Lihat, jiwa kami jadi kerontang. Dan kau pun lari meninggalkan kami. Melalui seruling kehidupan kau tiupkan lagu. Sungguh tak akan berubah nasib satu kaum jika tidak merubah alam pikirannya yang beku. Hibur hati kami yang sedih Tuanglah anggur terlang dan hangat itu sekali lagi ke dalam gelas kami yang hampa. Himpunlah daun yang berserak-serak ini, jadikan pohon penghias tamanmu yang naung. Sungguh hidup ini akan iri pada mati, jika mati demi kau dan di jalanmu. Tinggallah dalam jiwa kami sekali lagi, dengar seruan, aku lebih dekatmu di dalam kami. Jangan sembunyikan wajah pemurahmu dari tatapan mata kami yang kosong. Jadikan kami sekali lagi sebagai pemikul ayat-ayatmu. Beri kami ketaatan mengabdi demi satu tujuan, padukan iman kami seperti Ibrahim. Bisikkan ke hati kami, jangan takut kepada selain Tuhan. Jika hati kami terlalu keras, lembutkan jadi lantunan lagu Daud. Jika lemah, tempalah jiwa kami seperti Musa. Jika redup, nyalakan lagi suluh rumi di rumah kami jika ciut karuniai kami ketabahan Ayub dan Yusuf berpangku tangan bukan kebiasaan orang beriman jadikan kami puncak gunung dengan api menyala agar berhala keraguan dapat kami hancurkan dari tangan umat lihat kini kami bercerai-berai berserakan seperti bintang-bintang di langit kelam menunggu sirna di berondong sinar matahari siang kami ini satu rumpun sebuah keluarga besar namun kami tak lagi saling mengenal hidupkan lagi cinta di antara cinta seperti kami sebab jika satu kaum atau umat saja yang mencinta tentu dunia ini akan tetap porak-poranda. Malam-malam kami hampa, siang-siang kami kerontang. Apa arti hidup ini jika hanya memohon dan meratapi takdir? Mengapa kami hanya membangun rumah untuk orang lain? Ombak bergulung dengan ombak, bertarung dengan gelombang. Dari perjuangan hidup dan mati ini barulah terjelma nyanyian merdu kehidupan meminta-minta bukan kebiasaan mukmin sejati haram baginya tidak memasak makanannya sendiri karunia lagi kami cinta Salman dan Bilal ubahlah hati kami yang kecut menjadi manis ajari lagi rahasia la ilah bisikkan kembali makna illallah ke dalam kalbu kami tuntun lagi kami berkhidmat menaati kewajiban kau maha mulia sedang kami begitu hina limpahkan lagi kemuliaan pada yang hina ini beri kami kekayaan hati seperti Sayyidina Ali limpahi kami semangat mencari dari Al-Kindi dan Biruni Beri kami kejembaran pikiran Ibn Rushd dan Al-Ghazali. Telah lama kami ratapi takdir, namun takdir selalu menghindar dari kami. Umat hanya gemar berdoa dan memohon, namun pelita budi dan akal mereka telah padam. Kekayaan hikmah dari kalam sutimu telah terkubur kebodohan dan taklid buta. jika tidak ut Kami ini fakir, hanya kepadamu berlindung. Beri kami kesetiaan mengabdi demi satu tujuan. Malam-malam kami hampa, siang-siang kami kerontang. Kami kaya, namun kebodohan merampas kekayaan kami. Kegemaran kami bukan memohon, namun jika memohon, lindungi kami dari tangan si salim seperti Fir'aun. Kau maha besar, jangan biarkan kami porak-poranda di tengah kebesaranmu. Perlihatkan wajah pemurahmu kepada penglihatan kalbu. Dengar seruan dalam hati kami, timur dan barat adalah miliknya. Dan kemanapun memandang, wajah Tuhan jua yang terpandang. Ajari lagi kami rahasia perintah kun fayakun. Tanamkan lagi ke dalam jiwa kami kalimat agung alastu birabbikum Terangi ruang ini dengan wahwa ma'akum. Dia selalu bersamamu. Campakkan semua kepura-puraan. Jadikan lagi kami khalifahmu di atas bumi. Sekian, terima kasih. Iya, penyair sungguhan. Sungguhan penyair. Janjinya aku mau yang gaya puisi ini mergo gak sungguhan carry puisi ini, nggak ke bawah ke sini. Jadi jangan kutuki kami judulnya. Cuma ya wis lali. <laughs> Oke, okay, uh, eh, ini Gusmus ganti, tapi sebelum itu teman-teman nyanyi satu lagu. Uh, yang yang paling saya pikir yang paling penting itu tadi apa yang diungkapkan Gusmus. Agama itu pertama kali itu mengenal Allah, mengenal Tuhannya. Kalau enggak karena kalau Quran aku mau dalil. Aku mau dalil aku dalani kiai. Ora iso. Ora iso. Jadi kalau kita lupa pada Allah, kita dibuat lupa pada diri kita sendiri. Nah, kalau sekarang banyak orang lupa pada kemanusiaannya sendiri, pada dirinya sendiri. Kita balik kalau pernyataan itu kita balik. Karena sekarang kita anggap artinya secara banyak orang mengatakan hari ini kemanusiaan sudah mati. Kalau dulu Nietzsche ngomong Tuhan sudah mati, si uh, apa namanya uh, eh, Posmo siapa? Bukan bukan Letak. tidak, bukan jadi tidak. Satunya ah, Foucault. Foucault mengatakan kalau kalau pos, uh, si uh, Nietzsche mengatakan Tuhan sudah mati, Foucault mengatakan manusia sudah mati. Manusia sudah kehilangan manusianya, kemanusiaannya. Nah, sekarang kita ketemui bahwa orang beragama pun kehilangan kemanusiaannya. Kalau orang beragama kehilangan manusianya, kemanusiaannya, artinya dia kehilangan Tuhannya. Jadi tidak berhak beragama dia sebenarnya. Kalau kita pakai rumus barang siapa yang lupa pada Tuhannya, maka dia buat lupa pada dirinya sendiri. Padahal sekarang kita banyak yang lupa pada diri kita sendiri. Artinya kita sebenarnya nggak terhubung dengan Allah. Jadi agama itu menghubungkan pertama kali manusia dengan Tuhannya, dengan Allah. Dengan menghubungkan dengan Allah, dia ketemu manusianya. Kalau tidak terhubung, maka jadi yang tadi yang sudah kita kritik semua tadi. Uh, orang lupa ini karena menganggap agama itu aturan-aturan. Agama ini pagar. Oh iya, agama ini pagar dalam konteks tertentu. Tapi pagar itu hanya berarti ketika orang di dalam pagar itu benar-benar orang yang jadi manusia. Kalau enggak, pagar itu tidak berarti. Tadi siang kita ngobrol, Prof bahwa tahun-tahun dulu sekolahan itu banyak yang buruk. Kenapa Mbah Dullah dulu itu nggak mau sekolahnya dibangun macam-macam. Yang penting itu manusianya. Sekarang sekolahan-sekolah dibukun bagus-bagus, tapi lulusannya letoy-letoy. Letoy ya sebenarnya. Jadi mergo aku rawang wong rasa mending letoy gue. keliru leto kok. Jadi dulu orang fasilitasnya kecil, pagarnya ini nggak penting. Tapi menghasilkan manusia-manusia hebat. Tadi Gusmus hanya satu insinyur, hanya dokter Andes. Bahkan kalau di statistik itu jumlah waktu itu hanya sarjana itu hanya nggak ada 100 orang di Indonesia. Bahkan puluhan mungkin. Tapi kualitasnya jadi. Kiai-kiai waktu itu kualitasnya jadi. Begitu banyak Sekarang tiap hari ada kiai di TV, tapi nggak jelas orang wani ngomong aku. Ngomong dhewe kan sekarang. sini ini baik kiai kae. Jadi eh, artinya bahwa hari ini kita kayak orang yang kalau kita pakai ayam kita nggak jadi ayam kampung lagi tapi ayam apa ayam negeri itu horin itu puangan ini bentuknya berbane eh, ngebrek-ngebrek lemu ning ora iso apa kita ingin seperti itu apa enggak gitu tak kalau kita nggak ingin seperti itu ya ayo melu Gus Muswai. Paling enak. Ya teman-teman. Satu lagu ya. Gus, puisinya Anis, padha Anis saya jenenge. Walaupun engko Anis kok Ukraina gitu. <laughs> menjadi ketua Dewan Kesenian Jakarta Profesor Abdul Hadi ini menjadi ketua Komisi Sastra beliau punya gagasan untuk mengadakan malam Palestina untuk solidaritas perjuangan saudara-saudara di Palestina beliau mengumpulkan puisi-puisinya orang-orang sana dibawa ke sini diterjemahkan beliau dan kawan-kawan para penyair-penyair itu ketika dirapatkan itu mereka muskil ini yang baca aslinya sebetulnya harus ada supaya lebih menarik gitu jadi sebelum diterjemahkan itu ada aslinya dibaca karena akan mengundang orang-orang dari kedutaan-kedutaan Timur Tengah. Waktu itu sekarang yang baca siapa yang asli itu? Gus Dur sebagai ketua dikaji sudah itu yang itu serahkan saya. Serahkan saya saja. Dulu belum zaman HP. Saya di surati sama Gus Dur kalau tanggal sekian tanggal sembilan sampean tidak punya acara datang ke Jakarta ada job <laughs> saya datang ke Jakarta diajak disitulah permulaan saya melihat orang gendeng-gendeng itu <laughs> ini rapat yang dipimpin beliau ini uangnya gendeng kabel <laughs> la ilaha illallah kok ada manusia kok kayak ngene seniman-seniman itu ada Sutarji sumbari ada Ikra Negara ada bangsa begitu gitu itu saya menengahi gitu ya aku Konopo. nah. terus ternyata saya di, diminta untuk membaca puisi asli jaminannya ketua di dewan itu tadi apa namanya Gus Dur Wah, ya, akan mengecewakan lah Nah, di rapat itu saya usul satu saja. Saya usul saya jangan baca duluan lah yang asli jangan di depan di tengah saja supaya orang publik sudah dapat gambaran dulu kira-kira puisi-puisi Palestina, Libanon, mana itu kayak apa, baru yang asli diterima. Padahal maksud saya kayak saya kepengen tahu baca puisi itu kayak apa sih. <laughs> Tahu-tahu setelah pada baca itu, oh Ternyata baca puisi itu sakar PDW <laughs> Iso aku rek <laughs> tak Tak lah Mulai disitulah besok paginya terus terkenal saya sebagai pendatang penyair baru dan yang lahir yang di Indonesia. <laughs> ini jadi yang menjadikan saya penyair sastrawan seniman banget ya ini ya antara profesor beliau ini. Iya. Ibu saya sing marahi saya bikin puisi sampai turut itu. Tapi saya sudah akan baca. Saya rada tidak pede baca puisi saya di depan raja puisi ini. Saya akan bacakan puisinya penyair Tunisia. Dulu saya baca bersama beliau berdua di malam Palestina itu. Saya bahasa Arabnya dulu, beliau terjemahannya. Nah, ini saya akan baca sedikit aja yang puisinya Anis namanya sama dengan ini Anis Shoshan pe, penyair dari Tunisia itu kasidahnya membuat terpana orang-orang jutaan di Arab itu ia mengatakan begini Salamun alaina wa salamun alaikum. Salamun ilaina wa salamun ilaikum. Salamun bi rabbis salam. Salam rabbil ibad. Allah Anda Kalau saya baca Arabnya terus terlalu banyak pelunga-pelungunya dengan kamu. Langsung terjemahan saya saja. Salam kedamaian bagi kalian. Salam kedamaian bagi kamu. Salam kedamaian kepada kalian. Salam kedamaian kepada kamu. Salam kedamaian bagi mereka yang menjawab salam. Salam kedamaian bahkan bagi mereka yang tidak menjawab salam. Kedamaian atas nama Tuhannya kedamaian. Tuhan segenap hamba. Allah tempat semua bersandar. Kedamaian di mana kita dibesarkan, kedamaian yang diuli di tanah negeri ini, kedamaian di mana kita belum juga menetap di dalamnya, kedamaian yang tak kunjung menetap di dalam diri kita, kedamaian yang kita perhatikan mengemasi kaum opornya untuk pelan-pelan meninggalkan tanah air kita dan tempatnya digantikan oleh ketundukan dan kepasrahan berislam tanpa Islam di dalamnya seolah-olah Islamnya leluhur kita tak lagi ada artinya tahukah kalian mengapa kedamaian meninggalkan kita tahukah kalian mengapa justru kegelapan menyelimuti kita sederhana saja karena kita masyarakat yang selalu takut kita adalah masyarakat yang selalu takut pada perbedaan ucapan-ucapanku tak akan menyenangkan sebagian dari kalian atau sebagian besar kalian atau bahkan semua kalian tapi aku tetap akan mengatakannya karena aku menolak menjadi bagian dari domba-domba dungu kita adalah masyarakat yang menolak mengakui sebagai masyarakat yang masih hidup terbelakang. Kita adalah masyarakat yang suka berteriak dengan tanpa malu dan mengaku sebagai pembawa pemikiran yang berbeda. Kita adalah masyarakat yang suka membualkan kekosongan dan mengaku sebagai masyarakat berbudaya. <laughs> Memuakkan sekali. Penerimaan terhadap perbedaan bagi kita hanyalah kulit belakang Perbedaan warna saja mengusik kita. Perbedaan corak mengusik kita. Perbedaan pemikiran mengusik kita. Perbedaan agama mengusik kita. Bahkan perbedaan jenis kelamin pun mengusik kita. Karena itu kita selalu berusaha melibas perbedaan yang ada pada kita. Dan kita pun berubah menjadi racun dan malapetaka bagi sebagian kita. Kita adalah masyarakat yang lebih dungu dari kedunguan. Ya, kita masyarakat yang lebih dungu dari kedunguan itu sendiri. Kita bertengkar soal sepele, soal remeh-temeh, hayul. Dan selamanya menolak menyelam di kedalaman berpikir. Aku tidak mengecualikan seorang pun tidak kalangan sipil, tidak politisi, tidak mereka yang menyerah pada ketololan diam, tidak mereka yang mengaku suci di antara kita, tidak mereka yang membebek barat membabi buta, tidak mereka yang ingin mengembalikan kejayaan, kekhilafan, zaman perbudakan dan potong kaki silang. Marilah kita sekarang mencoba menyelam dalam diri kita dalam kedalaman diri kita. Marilah kita mencoba memeluk jiwa-jiwa kita. Marilah kita mencoba memeluk dalam jiwa-jiwa kita perbedaan-perbedaan kita. Nah inilah aku di depan kalian. Dengan warna kulitku, dengan rambutku, dengan syairku, dengan gaya. Aku bagian dari kalian dan kalian adalah bagian dariku. Marilah kita mencipta seni. Marilah kita menyelam ke dalam imajinasi untuk melabuhkan kebudayaan tanpa kebebalan agar kemajuan di wilayah kita merupakan kekhilafan yang tertinggi. Marilah kita cairkan perbedaan budaya, etnis, kelompok-kelompok, pemikiran-pemikiran, warna-warna dan agama-agama. Dan kita tidak melihat kecuali manusia. Imbang. Berarti menjadi manusia paripurna, insanul kamil. Karena itu insanul kamil namanya. Manusia paripurna. Semakin paripurna semakin dia beragama dan semakin paripurna semakin dia ya contohnya Rasulullah sendiri. Artinya pada siapapun dipeluk. Kita sekarang ribut membangun masjid tapi tetangga kita nggak makan kita nggak nggak pernah masuk pikiran kita kita sekarang ribut hal-hal khilafiah tapi ada orang diinjak-injak kita pura-pura tutup mata kita meributkan hal-hal yang seolah-olah membuat kita menjadi orang-orang penting. Tapi melakukan hal-hal yang sama sekali tidak penting. Mudah-mudahan malam ini menjadi awal kita semua berubah. Dan sudah sepuh-sepuh. <laughs> Saya masih muda. Nah, ini kan ini aku kiai-kiai itu. Aku saya muda. Saya <laughs> Jadi Mas Elias, kayak sini kemudian nanti doa dari di Mus. Ini serius. Aku jaluk Gusmus berdoa betul ini untuk kalau ada bencana kita dibebaskan dari bencana. Kalau bisa nggak ada bencana. Kalau ada pun bencana kita diselamatkan dari bencana itu. Saya nanti minta doa itu. Eh? Ora, aku nanti karpe kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya yang terakhir meluruskan Bebanis saja itu. Jadi judulnya malam ini kan Islam dulu, Islam kini dan Islam tidak pertentangan. Nggih ngoten niku Gus, nun sewu ini niku nek merintah ngoten niku mesti ora tau cetha niku. Eh, dia kan mau mengukuhkan sebagai wali itu, itu dia. Semakin tidak cedok kan dia semakin wali ini jelas gitu. Apa saja kalau nyuruh orang itu mending itu dikasih judul biasanya itu di sini baru diprologi itu. <laughs> Baik. Eh dan sekaligus nyambung kalau waunji Jadi betul apa yang dikelisahkan yang Islam yang guyonan adem ayem itu selalu tertutupi sekarang bahkan di kampus itu sekarang kan marak hanya persoalan kecil takbiratul ikhrome kuwi gerakane ora padha wis gegeran satu atahiyate gini satu gini yang satu langsung gini ribut. Takbiratul ihram gitu. Ana sing ngene, ana sing ngene, njur ana sing ngene, sedakep engko ana sing ngene langsung ana sing muter sekian ratus derajat baru gini, terus nyamping ini Itu pada ribut semua. Dan pertengkaran kecil-kecil itu sangat sangat terasa kental di di dalam apa ya anak-anak muda sekarang terutama itu yang yang diserang itu adalah di kampus-kampus dan itu apa kata dari Habib tadi ya khawatir jangan-jangan mereka tidak ngerti betul soal Islam apalagi disampaikan tadi wong NU bisa juga dia yang orang ngerti NU ki apa dan wong Muhammadiyah ya orang ngerti Muhammadiyah ki apa dan bahkan terakhir di garis bawah Gusmus sampai ora paham nek kowe iki menungso. Ndak paham. Maka sebetulnya hidup ini kalau menjadi manusia saja kan orang ngerti Islam kita ya wis apik kok. Apalagi kalau tahu Islam. Nah kita itu jadi manusia saja ndak lulus itu. ndak lulus. Kok nyambung tadi? Soal mencium wajar aswad tadi dari Gus Mustadi. Berangkat haji itu wajibnya sekali. Yang setelah kedua sunnah. Tapi euforia kita itu haji itu. Sampai berkali-kali, tapi ketika tetangganya tidak makan, bahagia. Maka kemarin kita pernah gerendang-gerendang jadi gimana kalau berangkat haji yang kedua ini tuh Gus njurdike aturan boleh berangkat haji yang kedua tapi syaratnya mengkajikan tetangganya satu kelurahan terus oke okay, lolos tidak apa-apa nanti kalau dia mau berangkat haji yang ketiga mengkajikan tetangganya satu kecamatan dan ini kula sing fakir-fakir juru do seneng kabeh niku mengke jadi garing ngenteni kapan yo tonggoku kaji ketiga mesti katut Orang sekarang tenang dalam dalam masalah-masalah yang yang ritual kayak gitu, tapi tapi melihat tetangganya tidak bisa makan, melihat tetangganya tidak bisa e, sekolah dan leres Prof tadi, sekolah hanya dimiliki oleh elit-elit sendiri yang mereka. Dan bahkan orang orang yang orang tuanya punya uang itu sendiri juga takut kalau nyekolahkan anaknya tidak mahal juga takut. Takut kalau uangnya tidak habis-habis. Dan ironisnya anaknya pun juga saya punya mahasiswa dari Jakarta itu uang sakunya 3 jutaan Gus nih. 3 jutaan saya tanya, uang sakumu berapa? 3 juta, Pak. Wah, sedikit itu. Masa uang saku 3 juta? Gitu. Dia seneng. Sementara anak dari Pati itu berapa Anda? 300 ribu. Hmm. Gitu. Mereka 3 juta itu nanti kalau tanggal 25 itu udah habis. Bangga. 3 juta nggak cukup, Pak. Kami 25 aja tanggal 25 sudah cari utangan kemana-kemana. Itu banyak banyak terjadi. Dan saya yakin mereka yang yang sekolah di negeri di apa ya kayak di Undip kayak di UNES itu ya enggak karena mereka tidak karena mereka cinta banget kok. Karena duit mereka memang cukupnya hanya di situ. Cukupnya di situ. Kita oh nek cukup iki neng neng luar negeri yo ya, neng luar negeri kono. Karena keuangannya hanya sampai itu maka dia ya gayanya nek wis tekan kampus yo ya ideal-ideal loh kayak. Kenapa Anda nggak ngambil di sini? iya karena saya cinta di sini gini gini gini gini. Padahal itu ya udah ngapusi itu sih Mereka emang uangnya hanya cukup di situ. Gitu. Dan bahkan mereka Kadang-kadang jenengan menawarkan tentang dilawan dengan hidup sederhana. Ya. Iya, ya anak sekarang tuh manja-manja kok Gus pripun to. Mbun mboten iso masak. Mboten iso nyetrika. Pekerjaan luhurnya manusia itu udah mahasiswa perempuan tidak bisa setrika, tidak bisa masak. Kemudian saya sarankan, sudahlah kalian mahasiswa itu buat kreasi warung yang baru saja. Jadi buat warung tapi bersedia mm, e, melayani dula, saat dulangi ini kan. Karena mahasiswa kita kan sudah lemah-lemah sekali. Sudah lemah, nek perlu dikei warung di warung pelayanan saat dulangi plus sak mamah kayak sekalian. Ya mereka kan saya coba dikasih motor itu sing tingkat kesulitannya agak tinggi-tinggi ndak ndak sudah ndak mau sekarang. Yang ada koplingnya, ada giginya sudah ndak mau. Pakainya yang metik, pokoknya gas rem, gas rem gitu. Jadi nanti lama-lama motor yang beredar itu pokoknya starter tok iso mlebu ning kos-kosan, iso ning kampus dhewe dituku. Karena sudah ndak mau mikir apa-apa. Dan bahkan lama-lama mereka aduh sewegah. Ya suwe-suwe terus kue buka biru memandikan mahasiswa seneng banget gue mesti nggak kuat itu maka kalau di, dibandingkan dengan dunia pesantren ya ketebian sangat Gus nih pesantren ku top tenan kok sasak niki gini, nek kalau tangleti anda bangun jam berapa ya tergantung kuliahnya pak loh ya, ya saya kalau kuliah jam 7 ya bangun saya jam 6 kalau kuliahnya jam pertama jam 9 ya bangun saya jam 8 ya. Jadi bangun niku iramane padha karo mlebu kuliah. ini pesantren lak mboten saged nanti niku. Itu. Jadi e, memang beberapa hal kalau dan bahkan mereka yang sudah kadung kadung penak, kadung kaya itu ya lupa bener kalau dirinya manusia sampai carane melaku lali kadang. Carane melaku lali. Loh, iya ya carane melaku lupa. Karena dia kan tiap hari udah tidak kuat, apa-apa minta dilayanin. Dia ndak ndak ndak mau. Mana ada sekarang mahasiswi perempuan yang masak di kos-kosan tuh tidak ada. Serono. Oh, masak banyu we gosong kok. Pun banget tentu nih Dan mereka bangga, bangga itu. Bangga. Oke. Okay uh, terakhir nyambung di tafsir depak itu, mang bener. Kenapa yang di skripsi itu ada, Gus? Kata-kata mutiara itu setelah e, sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Itu ya tafsirnya depak itu. Padahal kan jelas di situ ma'a, bukan badai. Dan itu sampai sekarang menjadi seakan-akan Iya ndak dan Iya. Ma'a itu kan ya ma'a bersamaan dengan kesulitan itu sebetulnya Allah sudah menyediakan kemudian. Tapi sampai sekarang ini ndak berubah. Anak-anak itu juga ya betul. lo sok kumpul Habib ini jadi rada paham Wali. Hmm. Yeah. Iya. Jadi itu saja dari saya yang yang terakhir banyak-banyak syarat. Nda ini pemerintah harus buat mengira karuan itu langsung lu apa to tenan to ya, mereka pakai dalilnya Gus ibadah itu kan tidak boleh dipamer-pamerkan ketika Allahu Akbar dulu nanti tuh nggak jadi sholat ya akhirnya gitu. ini Tidak ada menyesal. Tidak selamat kami apa tuh masuk gitu ya. Jadi banyak silakan masuk ke dalam masjid Ya orang nggak Ini kan ini non jawab. tidak nggak cocok ini. Oh ini di sini kan karena gajeng dia itu dalam rangka lalek utang. Banterin lebih. Pun ini niki mending dibatasi biasanya setengah tiga niku nembe wangsul. Lho wingi wingi jam berapa? Ini jam telu ini ku teori teori ini wong melarat kayak gini gini ben gini ramah di di di mau coba 17 tahun itu aja kalau ndak ada Cak Nun ya sepi itu gak tempat ya. Kalau ada ramai, gampang syafaat niku terus pagi ya. Ini mending ada aswaja di rumah. Lah kalau gampang itu apa? belum titik-titik macam bener tutupi pers dari pers niku pun sing ngaji sing terkenal nggih jamaah prek nah, ah mulai mulai ah nek kan aku ora nyindir sapa-sapa itu niku jamun do mangap-mangap dhewe niku. Mereka pada coba pasanda Eh terima kasih. Misuwe untung rodo ya. Nek ora rodo sing bayang. Ya mas. Mas. Uh, teman-teman iso kaya dalil sithik. Manusia yang datang bahkan lebih sesat itu. Itu uh, kenapa kita jadi manusia itu kan karena ada ada teori begini. Ini ini oh gak tafsir gak apa. Bahwa manusia kan ada terdiri dari DNA. Semua DNA itu udah sebenarnya manusia minimalis sesuai dengan DNA-nya. Itu kayak sudah kayak binatang aja deh. Itu masih baik. Artinya balm abdol itu kalau kamu jadi kayak minimalis kayak binatang aja sesuai dengan uh, eh, DNA kita, itu masih baik kok. Apa ono binatang buruk? Itu buruk kan menurut penilaian Anda. Enggak ada binatang buruk itu. Binatang itu bekerja sesuai dengan sunatullahnya kan. Artinya ketika kita sesuai dengan sunatullah, DNA DNA kita aja itu udah bagus kok. Nah, ketika enggak kan karena manusia bisa naik ke atas atau jebol itu balum balum abdul itu lebih lebih bukan sesat sebenarnya, lu elek sebenarnya, sesat enggak tepat sebenarnya. Jadi kenapa menjadi manusia itu penting karena di dalam diri kita itu DNA kita itu sudah mengandung semua apa yang diwahyukan itu. Wahyu itu hanya alat supaya kita mengeluarkan apa yang ada di dalam. Karena kalau enggak, ini tertutup terus. Tertutup dengan macam-macam. Jadi, ini, wahyu itu hanya alat pemancing, fasilitator, atau apapun namanya lah, untuk mengeluarkan ini, supaya itu terrealisasi. Jadi di dalam diri setiap manusia sudah ada. Kalau enggak, maka dia gagal jadi manusia. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun li ummatin taksuru fiha al-madhahib wal tawaif wa takhlu 'anid din. Mungkin ini seperti dalil, seperti hadis, tapi sebetulnya ini eh, satu tukilan puisi dari Gibran Khalil Gibran. Celakalah umat yang di dalamnya terdapat banyak mazhab dan golongan tapi kosong dari agama itu sendiri. Dan itu mungkin menjadi potret kondisi keagamaan kita sekarang ini. Segala cipta telah terhampar dengan sebaik-baik kadar dan takar. Kau datang dan mengajak bertengkar, kau bilang semua salah, cuma kau yang benar. Kau hafal ayat tentang fitrah, kau tahu ayat 14 surat Al-Qiyamah. Dalam setiap diri ada penuntun dan pengarah. Tapi kau gaduhkan hati dengan ceramah, itu sesat, itu kafir, itu syirik, itu bid'ah. Ada angin semilir dari sana untuk menyeka keringat para manusia. Namun kau sengaja menjadi debu. Ada bintang-bintang di langit kicaukan cahaya, namun kau sengaja jadi mendung kelabu. Ada nurani berbisik menuntun dari dalam dada, namun ceramahmu bisingkan kalbu. Ada benih-benih yang sedia baharukan dunia, namun kau sengaja lacurkan para ibu. Lenggang zaman, firman dan sabda tumbuhkan bunga, Ceriakan peradaban dengan segala rupa, warna, dan aroma. Memantalkan, memantulkan ilham dalam ribuan bahasa. Membahana dalam sejarah dengan beda tapi sama. Melestarikan amanah makna dalam adat dan budaya. Kini kau datang ingin meruntuhkan semua jadi padang sahara yang di dalamnya terkubur hidup-hidup. Bayi perempuan tak berdosa Kau berkoar hanya Tuhan, hanya Tuhan. Yang ini bukan, yang itu bukan. Tak ada perantara, tak ada perantara. Lalu, yang mana dari seluruh jagat yang bukan pertanda dari Tuhan? Atau Tuhan macam apa yang tak bisa dicari dari setiap cipta karyanya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita sampai ke penghujung acara. Ya, delok jam dah. Ya, ini delok jam pas ternyata. uh, <laughs> Abu Bakar Asibli pernah bertanya begini. Orang sibuk menghindari apa yang dianggap bukan Tuhan. Orang selalu sibuk mencari-cari, memikirkan ini bukan Tuhan, ini bukan Tuhan, ini bukan Tuhan. Padahal kapan yang bukan Tuhan itu pernah ada? Mungkin itu menjadi penutup. Gus, monggo. Eh, <clears throat> eh, mari kita membaca suratul Fatihah sekali. Ada dalilnya. Tapi Mbak iya karena stainnya sebelas kali. Ini tidak ada dalilnya. Ngandel-ngandelan kenuanya. Pengandel kalau kiai yang melok ora ya wis. Baca Fatihah sekali Wa akan iya stain 11 kali. Ketika membaca akan iya stain 11 kali, masing-masing kalian ngerentek ngerentek ngerentekno bahasa Indonesia ini apa? Mengrentekkan. mengrentekkan permohonan masing-masing. Sebab tidak mungkin sekian banyaknya permintaannya sama, tidak mungkin. Macam-macam. Ono sing kepengin dagang kisah nyaur utang ono sing kepengin sing ngutangi lali <laughs> macam-macam jadi ketika membaca iya karena stain kentekan kentekan saja jangan katakan nanti tetangganya tahu supaya yang tahu hanya anda masing-masing dengan Allah apa yang anda inginkan Ya. Paham ya? Ya karena saya ya Allah Tuhan. Mudah-mudahan aku segera bisa membayar utang. Ya. Iya karena saya mudah-mudahan aku bisa segera mempunyai rumah. Iya karena saya mudah-mudahan aku segera punya jodoh dan seterusnya. Ketika membaca iya karena saya. Tapi ya anu permintaannya yang besar-besar kalau utang misalnya ya lima juta ke atas lah <laughs> kalau utang saya ketahui terus saya yang dungo ya ngenyek namanya <laughs> pasti berhasil pasti kalau tidak sampai berhasil itu kemungkinannya cuma dua. Yang pertama sampai tidak percaya sama saya. Allah <laughs> gedobos ya, ya kawan, ya, gak kasil. Kedua, Allah tahu yang lebih manfaat. Karena kadang-kadang kita itu minta itu tanpa mikir manfaat apa enggak. Ya Allah, undang. <laughs> itu masih mendingan. Ada yang dungunya keterlaluan. Honda ya Allah. Ini Gusti Allah yang guri. Honda nasi. Honda ya Allah. Nah Tuhan pemurah kasih Honda betul. Dua hari nuabrak wetasem. Ini lebih baik diganti oleh Allah yang lebih bermanfaat dari yang Anda minum. Anda kalau mintanya nggak benar, nanti akan diijoli Gusti Allah yang lebih bagus, yang lebih manfaat. Kalau tidak, karena mungkin pertimbangannya Anda ini kurang kurang nyimpen bekal untuk masa depan. Maka permintaan yang sekarang diberikan nanti pada waktu Anda butuh. Tuhan itu wong Tuhan itu baik sekali kok sama kita itu. Jadi tahu sampean ini sing diopeni dunya tok akhirat tegak. Ah iki sakake iki. Iki saiki kan njaluk hundane iki piye maksudmu. Diingi hundane ya, <laughs> didol saiki njaluk neh. Eh, ijo linggo ae ning gone kono. Tapi pasti. Pasti. Kepada dalilnya. Hmm, Al-Fatihah itu lima kuriat lah. Itu ya. Jadi sekarang cari dulu permohonan Anda yang kira-kira <laughs> eh, top eh, Yang kira-kira besar dan sesuai. Ya. Kalau sudah dapat, bilang nanti saya mulai dungo. <laughs> nanti jangan-jangan kita sudah mulai patah sampai lagi ke apa ya tak apa ya <laughs> jaluan kok akeh temen ini sing sing tak ini kalau anda mempunyai banyak permohonan dan sampai bingung mau dungo karena banyaknya permintaan istighfar saja maka semua yang anda bayangkan akan akan di apa penuhi oleh Allah Taala jadi kita baca Fatihah. Saya doa di mana-mana. Sekarang saya kan apa namanya pekerjaan saya itu sudah bukan mau idoh hanhana tausiah bareng enggak itu apa Sekarang dungo. Profesi baru ya? Profesi baru. Karena sudah konangan. Di mana-mana sudah dungo nangis semua bahwa dungo saya mandi. Jadi ya enggak bisa mengelak lagi sudah. bisa malah ngomong terus ini dungane kapan ya jadi selak lali jaluan Sudah kalau sudah ketemu kita baca dan tapi saya ingatkan dulu eh, sabda Rasul sallallahu Alaihi Wasallam Innallaha la yasma'u du'aan min qalbin ghafil atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah tidak berkenan mendengarkan doanya orang yang hatinya tidak ikut berdoa. Jadi Anda berdoa dengan hati dan pasti dijabai oleh Allah Ta'ala. Model saya doa di mana-mana yaitu tadi. Tidak hanya doa umum, tapi ada doa-doa khusus. Karena Allah kaya sekali. Lalu timbang Jalur ombekan sing sugih incit-incit diwaluk sing akeh sisan.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 الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم اللهم يا الله لا إله إلا أنت يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا مؤز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا خبير يا حليم يا حليم يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ يا مقيد يا حصيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا وعدود يا مجيد يا بائس يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدئ يا معيد يا مخي يا مميد يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانئ يا ضار يا مانع يا ضار يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باكي يا وارث يا رشيد يا صبور اللهم إنا ندعوك بأسمائك الحسنى كما أمرتنا فاستجب إلهنا كما وعدتنا اللهم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بركة سورة الفاتحة المعظمة وسبع المثاني من القرآن وبسر الأسمائك الحسنى واسمك المعظم اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مكروبا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا مؤسرا إلا يسرته ولا فقيرا إلا أغنيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأئمتنا ولولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا واهدنا سبل السلام Ya Allah ya Tuhan kami Kami dan saudara-saudara kami yang hadir di majlis ini Memohon kepadamu ya Allah Dengan menyebut asma-asma agungmu Seperti engkau perintahkan Maka kabulkanlah sebagaimana engkau janjikan Ya Allah ya Tuhan kami Berikanlah kami dan saudara-saudara kami yang hadir di majlis ini maghfirah, taufik, hidayah, rahmat, pengampunan, berkahmu ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa pemimpin-pemimpin kami. Tunjukkanlah pemimpin-pemimpin kami jalan yang benar yang engkau ridhoi ya Allah. Pemimpin-pemimpin kami tunjukkanlah jalan bagaimana mesejahterakan rakyatnya ya Allah. Lindungilah mereka dari malapetaka yang disebabkan oleh mereka. Ya Allah ya Tuhan kami lindungilah kami dari malapetaka yang disebabkan oleh mereka ya ilahana ya karim ya Allah rahmatilah saudara-saudara kami yang menderita di mana-mana ya Allah ya Allah ya Tuhan kami tetapkanlah iman dan Islam kami apapun yang terjadi tetapkanlah iman dan Islam kami. Akuilah kami sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pemurah, berikanlah rezeki yang banyak kepada saudara-saudara kami yang hadir di sini untuk bekal taat kepadamu ya Allah dan kabulkanlah Kabulkanlah semua permintaan saudara-saudaraku yang hadir di masjid ini. Pak innaka mujibas sa'ilin, Pak innaka ya arhamar rahimin. Tuhanku Allah adalah yang mengijabahi semua permohonan hamba. Maka kabulkanlah permohonan hamba-hambamu yang ada di masjid ini ya Allah. Allahumma al wal waba wal ghala wa والوباء al والسيوف al fitan.